Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pemirsa dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya bisa bersama Anda lagi dalam cahaya hati Dan bersama saya Mona Yu Insya Allah kami akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda pada pagi hari ini Dalam cahaya hati Dan pemirsa sudah ada seorang ustadz yang bersama saya yang bajunya selalu kompakan sama saya warnanya ya kalau saya pakai ungu yang sebelah saya juga pakai warna ungu assalamualaikum ustaz Abdul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pakai warna ungu ya? ustaznya pagi-pagi alhamdulillah belum belum udah percaya ustaz ya ya baik dan hari ini yang percaya yang percaya bukan cuma kita aja sudah iya. ada ibu-ibu yang sudah hadir dari majelis talim al hilia assalamualaikum ibu-ibu Alhamdulillah ini artinya uh, perhiasan surga insya Allah pemirsa di rumah Nah hari ini kita sedang bersiap untuk menjadi persiapan surga Jadi ingin menambah ilmu lagi, menambah ilmu lagi Dan ilmu hari ini yang insya Allah nantinya akan kita terima adalah mengenai keluarga sakinah Nah nih Ustaz ya, ya kalau saya datang ke pernikahan gitu ya hmm. uh, Doanya kepada mempelai insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah Dan saya juga selalu berdoa gitu ya hmm. setiap harinya ingin dijadikan keluarga sakinah Nah begitu ada yang uh, datang kepada saya Alhamdulillah ya Mona keluarga keluarga Sakinah Tapi saya juga <laughs> berpikir keluarga Sakinah tuh yang kayak apa <laughs> ya. <laughs> Saya juga belum tahu lebih jelas lagi begitu gimana Iya Masya Allah mungkin ini setiap orang yang berumah tangga Pasti dambaannya itu ingin menjadi satu keluarga yang Sakinah begitu mm-hmm. Kadang-kadang suka ditambah itu Sakinah Mawadah oh, Warahmah nah. Katanya kan Subhanallah Biasa itu kalau lagi undangan atau segala macam pernikahan Mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah ya Terus kita tanya Artinya apa? Eh, itu urusan ustaz artinya. <laughs> kita harus tahu bahwa sakinah mawaddah warahmah itu harus disampaikan. Mhm. Jadi subhanallah ingin terjemah secara simpel, sakinah itu tenteram, damai, mhm. penuh dengan rasa cinta, penuh dengan mahabbah. Kalau orang eh, apa namanya eh, sakinah karena saking damainya maksudnya, damai, tenteram, istilahnya dengan menyatakan karena saling mencintai, saling e, kasih sayang, saling memahami, istilahnya tidak pernah ada suara ini keras e, atau piring terbang ataupun <laughs> marah-marah segala macam. Itu berarti ribut begitu ya. Sakina ini saking tentramnya di dalam hati, betah di rumah, betah untuk bersatu suami istri bertemu itu adalah sakina. Itu ketika mengatakan keluarga sakina keluarga yang tentram. Simpelnya. Ketika dengan mengatakan Sakinah, mawaddah, mawaddah itu penuh dengan hub, cinta yang ada. Iya, rahmah kasih sayang. Jadi kalau seandainya sudah ada rasa cinta, rasa kasih sayang, maka akan terjalin satu keluarga yang dikatakan sakinah. Iya, sakinah ini kita ingin mengatakan sakinah, sakinah enak sekali ya kalau bicara ya enak sakinah, sakinah. Tapi maaf, dalam arti kata harus tahu sesungguhnya yang namanya sakinah ini ternyata ini harus dipahami oleh seluruhnya ternyata yang bertanggung jawab untuk sakinah pertama kali adalah wanita untuk kepada suaminya. Walau bagaimanapun. Loh, kok bisa begitu? Lihat, kalau saya bertanya kira-kira siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Adam apa Hawa? Adam. Adam dulu kan? Mhm. Adam yang pertama kali Allah ciptakan. Setelah Adam diciptakan, lalu Allah sangat tahu kalau laki-laki ini tidak mungkin hidup dengan sendiri, pun seperti halnya perempuan tidak mungkin hidup dengan dengan sendirinya. Maka begitu Adam tertidur, Allah ciptakan seorang makhluk lagi wanita, yakni Hawa. Hawa. Nah begitu Adam bangun, Adam tidak bertanya, kamu ini siapa? Adam tidak bertanya itu pertama kali. Yang Adam tanyakan pertama kali, kamu ini apa? Kamu ini apa? Lalu dia jawab, Hawa itu aku manusia seperti kalian, seperti kamu. Lalu Adam bertanya, kamu ini siapa? Aku ini Hawa. Lalu Adam bertanya, apa pertanyaannya? Bi ayi amri makhulakti. Kamu diciptakan untuk apa? Itu pertanyaan Adam. Kamu diciptakan untuk apa? Hawa menjawab, li akun sakanan lak. Aku diciptakan untuk membuat anda sakinah di rumah. Untuk membuat anda sakinah tinggal di bumi ini. Jadi subhanallah, kalau kadang-kadang suami dalam kesulitan apapun, begitu datang ke rumah, istrinya senyum, istrinya bahagia, tentram, maka semua permasalahan itu akan sirna ketika istrinya dapat mengolah perasaan apa saja yang terjadi kepada suami. Misalnya dalam keadaan repot, macet di jalan, udah kantor misalnya urusannya bangkrut segala macam, begitu datang ke rumah, istri pun manyun, oh aduh bahaya. <laughs> iya, itu tidak akan menjadi sakinah. Tapi kalau saya dalam keadaan macet, capek segala begitu datang dengan mengatakan, aduh mah, saya rugi hari ini. Wanita yang menjadikan tentram sakinah, gak apa-apa, Insya Allah, asal kuat, asal terus jihad, insya Allah semuanya akan baik, didapatkan. Subhanallah. Jadi mensupport kepada siapa? Suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berapa kali mendapatkan dukungan dari siapa? Dari istrinya, dari Khadijah, dari Ummu Salamah, dari Aisyah. Kenapa? Tidak saja yang namanya Rasulullah ternyata sudah dicontohkan semuanya yang namanya laki-laki perlu dukungan dari wanita. Hmm. Karena tujuan wanita diciptakan ternyata untuk membuat laki-laki tentram. Subhanallah. Ini makna sakinah yang sesungguhnya. Jadi yang berperan penting hakikatnya sakinah itu siapa? Wanita. Wanita. Sampai di dalam Al-Qur'an firmannya semua sudah tahu. Dengan mengatakan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lanjutkan litaskunu ilaiha. Ya kan aku ciptakan laki-laki ini makhluk yang berpasang-pasangan yakni wanita untuk menikahi wanita agar apa? Dengan mengatakan untuk membuat sakinah jadi wanita yang diciptakan identiknya untuk membuat tentram rumah. Kalau tidak banyak tuntutan daripada seorang wanita, laki-laki gaji misalnya sebulan hanya 100 ribu, 200 ribu. Tapi kalau tidak banyak tuntutan dari wanitanya, tentram. Iya. Tapi kalau misalnya gaji 5 juta pun, kalau banyak tuntutan dari istrinya, itu akan jadi apa suami? bingung, nih bagaimana, bagaimana, bagaimana. Sehingga dia akan mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya tanpa melihat halal dan haram. Jadi kunci pertama ternyata wanita yang harus membuat sakinah dalam keluarga. Seperti itu. Nah, setelah yang satu ini, uh, para ibu boleh bertanya dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai keluarga sakinah. Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa Antv dan hari ini kami sedang membahas mengenai keluarga Sakinah. Tadi Ustadz Abi Maci di segmen sebelumnya sudah menjelaskan uh, keluarga Sakinah adalah keluarga yang tentram dan juga damai. Nah kuncinya ada di seorang istri katanya begitu. Baik, siapa dulu yang mau bertanya silahkan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tia Ustadz Abi saya mau menanyakan Bagaimana contoh-contoh sifat yang bisa kita ambil dari Rasulullah Untuk menjalankan keluarga yang sakinah Terima kasih. Ya. Baik, gimana Ustaz? Contoh kita kan, oh, oh, langsung. oh, kita pengen ada <laughs> contohnya gitu mhm. loh. Jadi ya. bisa langsung diimplementasikan ya. ke keluarga. Subhanallah. Kita. Ya masih menyambung dengan yang tadi bahwa ternyata tujuan wanita diciptakan untuk mhm. litas kunu ilaiha, untuk membuat tentram laki-laki. Tapi subhanallah, ternyata mentang-mentang dengan seperti itu bukan berarti laki-laki, oh kan kamu buat saya nih segala macam segala macam. <laughs> Tidak ya. Tapi ternyata dengan menyatakan bahwa jangan lupa begitu ada yang diciptakan dulu, ya pertama kali Allah dengan mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya khalifah yang ada ini maksudnya Adam sebagai pemimpin ataupun untuk bertanggung jawab dari segi keadilannya segala macamnya Adam. Hmm. Lalu bagaimana contoh Rasulullah? Subhanallah. Sebelum kita ingin melihat Rasulullah bagaimana bercontoh bersifat kepada wanita, karena apa? Hakikatnya punten kadang-kadang kita tidak tahu seorang laki-laki bagaimana harus bersifat kepada seorang wanita. Mm-hmm. Iya, sehingga wanita pun tidak menghargai laki-laki. Jadi harus saling. Kadang-kadang kalau misalnya ibu mau enggak punya suami seperti Rasulullah mau nggak? Mau. mau. Bagaimana suami akan seperti Rasulullah kalau ibunya tidak seperti Khadijah? <laughs> Begitu ya. Kadang kalau oh, pokoknya lihat dong, Pak, lihat Rasulullah, Rasulullahnya ibunya tripping terus, ajak-ajak terus. <laughs> Bagaimana misalnya ya? Nggak pernah beres-beres ataupun sebaliknya dengan menyatakan, "Mah, coba seperti Khadijah dong, Mah, seperti Khadijah." Nah, bapaknya sholat saja enggak. Iya, dengan menyatakan zakat saja tidak, maka apa yang harus dilakukan? Lihat Rasulullah SAW dengan menyatakan kalimat yang indah, rifqan bil qawarir. Wahai laki-laki, Anda harus berlemah lembut terhadap wanita. Itu intinya. Islam melarang berbicara keras ataupun maaf sampai dengan fisik segala macam. Itu adalah larangan mutlak tidak boleh di dalam syariat Islam. Sampai, kenapa demikian? Kalau kita tahu sesuatu benda terbuat dari apa, maka kita tahu cara menjaganya bagaimana. Mm-hmm. Misalnya saya sampaikan, ini ada gelas, satu dari gelas kaca, yang satunya lagi bukan gelas, memang seperti gelas namun terbuat dari plastik. Kira-kira cara menyimpannya, memperlakukannya beda apa tidak? Beda. Beda, karena dari apa dia diciptakan. Mm-hmm. Laki-laki kalau ingin menghormati wanita harus tahu wanita itu tercipta dari apa. Coba, wanita tercipta dari tulang rusuk siapa? Adam, karena Hawa maksud saya ya. Mm-hmm. Adam tercipta dari tulang rusuk yang kanan apa yang kiri kira-kira? Yang, yang kanan. Yang kanan apa yang kiri ya? Yang ka? Kanan. Yang ki? yang mana dong? <laughs> Subhanallah. Yang kiri, benar. Masya Allah. Yang kiri. Tapi belum selesai ya. Yang kiri wanita tercipta. Yang kiri, yang atas, yang bawah apa yang tengah? Yang tengah. Yang mana? Yang yang? Yang tengah kali Ustaz <laughs> Yang mana sih coba? Ini ini karena ini tebak-tebakan juga <laughs> saya Karena apa? Tahu karena laki-laki ini Kenapa hadis ini disampaikan Agar tahu wanita itu tercipta dari apa uh mhm. -huh. Maka untuk cara membina membinanya Menghargainya lihat dari apa ini Begitu. Maka dengan menyebutkan Rasulullah min dil'il a'waj a'laha, wanita tercipta dari tulang rusuk paling atas. Hmm. paling bengkok, paling keras. Hmm. Dan Rasulullah mengatakan pada asfarat bina suniat. Maka wanita ini akhlaknya akan cenderung terpengaruh dari apa dia diciptakan. Keras, hmm. mau menang sendiri, bengkok. Jangan marah dulu ya. Kan? <laughs> Karena apa? Karena wanita ini lebih cenderung lebih cepat perasaannya daripada hmm. pikirannya. Hmm. Maaf ya. Laki-laki terlambat, biasa jam 7 dari rumah, jam 10 udah. Ini jangan-jangan di mana nih? Skenario langsung mampir di sini, di sini. Bisa jadi begitu tuh. <laughs> Iya. Misalnya laki-laki biasa jam 5 tiba, tiba-tiba terlambat, mengatakan, "Ini laki-laki di mana nih?" Telepon. Padahal suara radio lagi perempuan lagi bicara di radio itu. Begitu suara siapa, Pak? Radio. Alah, bohong. Subhanallah. Kenapa? Ini perasaannya. Jadi cenderung untuk melakukan hal itu. Maka Rasulullah mengatakan, ingat laki-laki, apabila Anda mau menasehati wanita, apabila tulang rusuk ini diluruskan dengan paksa, itu akan apa? Patah. Apabila Anda biarkan, maka tulang rusuk itu akan tetap bengkok. Bagaimana kata sahabat cara memperbaikinya? Istausu bin nisa'i khaira. Omah lembut terhadap wanita Rasulullah lemah lembut terhadap Aisyah, terhadap Khadijah. Kalau saya boleh perumpamakan, punten. Kalau kita makan bakso itu ada yang namanya toge, tahu toge? Tahu. Apa toge itu? Kecambah ya, toge ya. Iya. Kalau saya tanya, ada nggak toge yang lurus? <laughs> Bengkok semua kan? Ada ya? ada. <laughs> ada. Sekarang kalau mau meluruskan toge bisa nggak kira-kira? Dipaksa, patah, patah. Tapi kalau mau meluruskan toge gampang. Caranya apa? Direbus direbus, dihangatkan, sudah lunak, lurus. Berarti cara menasihati wanita harus Jangan direbus. <laughs> Jadi direbus. Dihangatkan suasananya, dihangatkan suasananya dengan menyatakan misal laki-laki ini, "Mah, mama ini udah cantik, udah soleha. Coba kalau biar wajahnya bercahaya, pakai air wudu Nah, begitu kan? mama ini udah pinter suaranya merdu coba mama ini kalau nyanyi waduh enak sekali coba kalau dengar lantunan Al-Qur'an kayaknya tambah nikmat istilahnya nyuruh ngaji gitu ya tapi apa lembut bahasanya jadi bagaimana Rasulullah kepada istrinya dengan menyatakan rifqan bil qawari lemah lembut terhadap istri-istrinya dan suami pun siapapun lemah lembut terhadap wanita. Seperti itu kunci yang dilakukan Rasulullah kepada istri-istrinya. Seperti itu. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marina. Ustaz saya mau bertanya. Ya, um, bagaimana hak dan kewajiban dari suami dan istri e, menurut syariat agama Islam. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini gimana? Kita kan mesti tahu juga Ustaz suka ya. untuk mewujudkan keluarga sakinah kita juga tak harus tahu hak kita apa dan ya. kewajiban kita apa. Subhanallah, juga. ini mungkin harus dikaji lebih dalam ke dalam kitab fikih. Uh mhm. -huh. Namun mungkin akan agak kaget kalau disampaikan. Uh mhm. -huh. Makanya jangan setengah-setengah ngaji. Kalau setengah-setengah ngaji nanti nggak beres ya. <laughs> nggak beres nanti setengah pahamnya. Uh mhm. -huh jangan protes dulu nih sebentar ya bahwa ternyata ya di dalam hukum fikih ternyata dari mazhabul arba'ah tidak ada jangan dulu gembira semuanya atau laki-laki atau para pemirsa ternyata tidak ada satupun kewajiban seorang istri untuk mencuci baju suami Senang gak kira-kira? Senang. Oh, senang banget. Tidak ada satu kewajiban seorang wanita istri menyapukan rumah mm-hmm. ataupun memasakkan untuk suami. Mm-hmm. Hakikatnya kalau wanita menjadi seorang istri daripada laki-laki yang muslim, nih tinggal duduk, Subhanallah, makan tidak boleh makan fi atau dikatakan jahiza, artinya makanan itu sudah siap. Istri itu hanya tinggal makanan Pak ya, am. Baju tinggal blus pakai. Subhanallah. Jadi tidak ada istilah wanita itu dalam seorang muslimah ketika berlaki-laki kepada seorang muslim, istilahnya apa? Sengsara itu tidak. Harus duduk manis istilahnya hanya nunggu pemberian dari suami. Seperti itu saja. Jadi nyuci, eh, nyuci piring, nyuci baju, beresin rumah, cari duit itu laki-laki semua tanggung jawab. <laughs> Wah, enak ya, ya, Ustaz ya. Enak ya, tapi, nah ada tapinya ini. <laughs> Iya. Kok begitu? Iya, tapi subhanallah dengan menyebutkan apabila suami, ini suami tahu nih, misalnya saya seorang suami tahu kalau nyuci baju, ngurusin anak segala macam itu itu kewajiban saya. Kenapa? Istri itu ya sudah hamil, ngurusin juga, nyusin juga, sampai juga, <laughs> begitu ya. Kewajiban suami hakikatnya. Tapi subhanallah karena ada satu hadis kalau seandainya dibolehkan seorang wanita bersujud ataupun seorang hamba Allah bersujud kepada kepada selain Allah maka aku akan persilahkan seorang wanita ini untuk sujud kepada suaminya istilahnya ketaatannya maka keluarlah satu kalimat masal dengan mengatakan kalimatnya setiap laki-laki gembira terhadap perbuatan istrinya maka pahala surga terbuka buat istrinya Subhanallah, suaminya lagi duduk, tiba-tiba datang air, pah, minumannya. Subhanallah, suaminya senang. Alhamdulillah, pintu surga buat ibu. Blak, terbuka. Subhanallah, ibu datang suami, assalamualaikum salam, pak, aduh pak capek ya kelihatannya keringatnya diulap segala macam segala macam, pakai kanebo misalnya, <laughs> ya apa apa saja saking keringatnya banyak, bisa jangan pakai kanebo, kanebonya gitu, kanebonya begitu ya, itu saking suaminya gembira, pala surga terbuka, Blak untuk istri itu. Subhanallah. Kenapa? Karena khidmat. Suaminya tahu diri. Subhanallah ini nyapu urusan saya. Padahal masak urusan saya. Kok istri saya nyapu? Istri saya beresin itu. Istri saya beresin itu. Berarti suaminya akan tahu malu. Tahu diri. Dibantu oleh istrinya. Maka suami ini akan tunduk kepada istri dalam arti kata menghormati. Mhm. Itu hakikatnya. Harus tahu sifat ini dan kejadian ini. Subhanallah. Setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana pemirsa tetap di Cahaya Hati. Kembali dalam cahaya hati pemirsa, di segmen sebelumnya Ustadz Abi Maki sudah menjelaskan panjang lebar mengenai keluarga Sakinah berikut dengan contoh-contohnya, berikut dengan contoh perbuatan Rasulullah kepada uh, sang istri dan uh, kali ini Ustadz kalau boleh ditarik sedikit kesimpulan hmm. gitu, bagaimana nih ya. uh, untuk menuju keluarga Sakinah Untuk ini? menuju keluarga Sakinah, mawaddah warahmah kesimpulannya simpel sekali, ada satu nasihat mengatakan siapa saja yang ingin menjadi keluarga Sakinah, maka kun kaliyadain walatakun kal udhunain. Jadilah suami istri seperti suami istri ini seperti dua tangan, mm -hmm. jangan seperti dua telinga. Kesimpulannya lihat, dua tangan ini selalu bertemu nggak kira-kira? Ya. Hari ini tangan kanan sama tangan kiri sudah ketemu. Sudah. Suami istri harus ketemu. Setiap hari bila perlu kalaupun jauh SMS-an, kalau tidak pernah ketemu nanti ada miscommunication nantinya. Iya, satu itu. Yang kedua, keuntungannya dua tangan ini kalau tangan kiri yang gatal, yang garuk mana? Tangan kanan. Tangan kanan gatal, garuk tangan kiri. Kalau dua-duanya gatal, yang garuk mana? saling garuk jangan kaki saling garuk itu istilahnya bukan tetangga yang ngurusin <laughs> misalnya istrinya sakit eh tetangga urusin nih istri saya sakit enggak tapi apa kalau dua-duanya sakit istrinya saling apa saling ya ataupun saling apa saling menggaruk subhanallah dua itu kesimpulannya yang ketiga tangan ini indah coba kalau kalian lagi jalan tangan kanan di depan tangan kiri di mana ya, belakang. Suatu saat suami di depan, istri harus siap di belakang. Tapi suatu saat suami dapat masalah, Suami di belakang, istri depan. Jangan maju dua-duanya. Aneh jadinya Aneh ya. kalau jalan dua-duanya. Ini mau kerja, ini kerja. Jalan begitu. Itu ya kehebatan daripada tangan. Subhanallah. Ternyata tangan ini merupakan satu hal yang indah. Selalu berjumpa. Ya, saling tolong menolong. Dan selanjutnya apa? Indah ketika bersamaan. Walau takun kal udunain. Jangan seperti dua telinga. Telinga ini pernah nggak ibu kehilangan telinga kanan, tiba-tiba dicari lagi nempel di telinga kiri. Nggak pernah ketemu telinga ini. Ya. Bahkan itu yang pertama. Yang kedua, kalau telinga kiri gatal, yang gat, yang yang garuk siapa? Bukan telinga, tangan. Tetangga yang beresin. Subhanallah. Kalau seandainya telinga kanan, telinga kiri nggak pernah kompak. Contohnya apa? Kalau ada orang dinasihati bandel, dia mau dinasihati masuk tangan kanan keluar tangan apa? Telinga kanan keluar, telinga kiri. Saking tidak kompaknya antara telinga ini, maka jadilah dua tangan jangan seperti dua telinga ketika ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Baik, luar iya. biasa hmm. sekali. Kelihatannya dengarannya simpel ya pemirsa ya, menjadikan keluarga ini supaya menjadi harmonis, damai, nyaman di rumah dan juga tentram. Tapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup panjang dan insya Allah kalau kita menjalankan sedikit demi sedikit siapapun pastinya mampu ya Ustadz ya insya Allah. Kapan waktu kita bertemu lagi pemirsa di rumah sebelum berpisah ada doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi ya. Mahdi silahkan Ustadz. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung majelis ini acara ini nastaghfiruka wa natubu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna irhamna Ya Allah ya Rabbana jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu penuh dengan ketenteraman Jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu penuh dengan kedamaian Ya Rahmanu ya Rahim jadikanlah anak-anak kami sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa kami Jadikanlah suami kami sebagai lil muttaqina imama paling tidak jadikanlah suami kami kami sebagai imam di keluarga kami ya arhamar rahimin dan jadikanlah istri kami sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa di keluarga kami ya Allah ya arhamar rahimin jadikanlah keluarga kami bukan hanya sekedar keluarga yang berkumpul di dunia namun engkau ridha menaburkan keriduanmu kepada kami untuk berkumpul kami bersama keluarga kami di sorga firdausmu. Ya Allah ya Rabbana pertemukan kami bersama orang-orang yang kami cintai keluarga kami di sorga firdausmu. Jangan engkau pisahkan di antara keluarga kami di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah kabulkan semua permohonan kami, permintaan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin dan pemirsa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam